mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kau masih hidup, Lek. Kau masih belum mati, Panjawati. Kau masih hidup, Lek. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di jalan pendopo semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamun Ayo, keluar, keluar. Kita keluar, keluar, keluar, keluar, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya, di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Kenapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melimpah di keningnya. Mata hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya Orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilani, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. seri ke-733 ini dengan para pemain As Haris sebagai Panji Saprang, Ivan Rose sebagai Pinaga, Haris sebagai Pamegatsi, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, dibantu oleh Edi dan Nova dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. yang menoleh ke belakang terbelalak memandang dua wujud sebagaimana pinaka swasti ratu memandangnya dengan tatapan mata yang sirik. Pemegasi menggigil gemetar. Tiga wujud pinaka swasti ratu itu bergeser mengepungnya. Dan manakala Pamekasi menoleh ke belakang, maka pinaka yang semula berbicara di belakangnya itu kemudian menyeringai. tentang wahai sang pemetik kembang. Aku sekarang ada tiga. Rayulah aku semuanya. Ayo, rayulah aku. Bukankah kau adalah yang punya kemampuan luar biasa dalam melakukan perempuan? Gunakan ilmu itu kepadaku. Asal gunakan terhadapku. Hah? Permainan apa sebenarnya yang kau gunakan ini, ha? Mengapa kau ada tiga? Permainan yang akan menjelap kamu. Kalau kau tidak bermaksud menggunakan rayuan domba itu untuk menghadapi kami bertiga, maka bersiaplah nasibmu akan menjadi sangat buruk di tangan kami berdua. tunggu, tunggu, tunggu. Kalian bertiga memang tangguh. Hanya dengan kata-kata tidak mempunyai bobot semacam itu. Kau bermaksud menyentuh permukaan hatiku? Ah, gila. Iya. Iya. Iya. Iya. iya. pertarungan itu kembali meningkat dengan dahsyat. Bagaikan angin Yesus, Panji Sabrang bergerak menerjang Badrawati. Namun ringan bagaikan kapas, Badrawati mampu mengapung di udara melayani lawannya. Pamegatsi yang kebingungan karena harus berhadapan dengan tiga sosok pinaka yang terus menyerangnya susul-menyusul. Pinaka yang telah menggelar ajian kakang kawah adi hari-hari itu benar-benar bagaikan perempuan yang sudah kepancingan setan. Hare Angon yang sibuk mengatur pernafasan setelah benturan kekuatan dengan damar tahun telah usai pula dan membuka matanya. Mereka masih berkelahi. Pinaka masih bertarung melawan si rambut putih dan Badrawati ia kelihatan mengalami sedikit kesulitan. Tubuhku telah mulai membaik. Sebaiknya aku kembali menerjunkan diri. Bergabung dengan Padrawati menghadapi orang bertanggung besar di dunia itu. 賛美だと cepat hingga melahirkan puting beliung. Untung aku masih mampu mementahkan cambukku untuk memecahkan angin yang berputar itu. Oh, kau benar-benar anak laknat. Mengapa? Mengapa kau tak juga menggunakan ajian Colu di rawa itu, Paman? Ayo, gunakan ajian itu. Cambukku ini sudah gatal. Ingin mencoba melucuti makhluk piaraanmu itu. Oh. Ayo, Mana Aji Condogirawo itu? Tai kucing kurap itu? Condogirawo. Condogirawo. Chandrawati mengambil jarak. Matanya memandang ke arah panci saprang yang sibuk menggaruk rambut di kepalanya. Tangan kanannya segera mengayun ke tanah. Padrawati berdesir ketika melihat dua makhluk bajang muncul dengan tiba-tiba. Paman, paman telah selesai. Iya, aku telah berhasil mengatasi keadaanku sendiri. Aku siap untuk terjun lagi ke dalam perang tanding yang paling aneh ini. Hati-hati. Setiap serangan pada makhluk itu akan menyebabkan ia membelah diri. Iya, aku mengerti. Sebaiknya kita berbagi pada mati. Kita jangan terlampau memusatkan perhatian pada dua makhluk bajang itu. Aku akan menarik perhatiannya. Sementara kau serang terus majikannya. Baik, Paman. Persiapkan dirimu dengan sebaik-baiknya, Badrawati. Serang dia. Ayo, serang dia. buat Sembara. Ah, aku ingin membuktikan. Hmm. Membuktikan apa, Sembara? Akan aku lucut kepalanya. Aku ingin tahu apakah ia akan membelah diri. Jangan. Ya! ya sekarang. Kau telah menantangnya, anak ini. Haji Tondo Birawa telah hadir di hadapan Kau tidak bisa turut lagi. Ayo, hadapi dia. Bagawati, jangan pedulikan makhluk bajang itu. Serang majikannya. Ya! ya! bajang itu telah berkembang menjadi semakin banyak. Mungkin sudah berjumlah sepuluh. Ajian aneh itu ternyata memang luar biasa pasaran. Jika diteruskan, kita akan mengalami kesulitan. Lalu bagaimana? Apakah kita harus menghindar? Ya, kita harus melihat kenyataan. Memalukan sekali. Tidak, Paman. Sudah kepalang tanggung. Mati pun aku tidak takut. Hei, bajang-bajang keparat! Kutengi kalian semuanya! ayo, ayo. Apa yang bisa kalian berdua lakukan menghadapi tiaraan? Haji Kanabirawa itu. Ah. Apa boleh buat? Badrawati sudah kehilangan akal. Badrawati tidak mampu mengendalikan diri dan semakin menggumpal aliran calbukku yang membuat musuhnya membelah semakin Aku akan berusaha mendekati Payu. Jika orang itu bisa aku sibukkan, aku berharap akan mengganggu aturannya pula. Huh? Pertarungan yang terjadi menjadi semakin tidak karuan. Badrawati dan Mare Angon benar-benar dibuat kelabakan oleh makhluk bajang yang telah mulai membelah dan membelah. Makhluk-makhluk kerdil itu mengepung dan menyerang Badrawati serta Mare Angon susul menyusul. Di sisi yang lain, Pinaka Ratu berhasil mendesak Pamegaci. Namun Pamegaci masih mampu berjuang mati-matian menghadapi ketiga sosok Pinaka yang sedang menggelar aji kakang kawah adu Hingga akhirnya Pinaka Swasti Ratu tidak mampu menahan kecemasannya. Ia ya, kemudian berteriak. Badrawati, lari Angon, kita tukar tempat. Iya. Bibi, kita tukar tempat. Kau berdua tidak akan mampu mengatasi ajian ini. Cepat, jangan biarkan petugas itu melarikan diri. Baik, Bibi. Hurrah! Panji Sapra, barangkali memang bosankanmu. Namun aku tidak bisa membiarkan keponakanku itu masih muda oleh makhluk-makhluk piaramu itu. Bunuh dia! Bunuh dia! Bagus. Para bajak itu siap membawaku. Aku berharap perhitunganku kali ini benar-benar tepat dan membuahkan hasil. Ayo para bajak, mendekatlah kepadaku. Kalian boleh melakukan apapun terhadapku. Ayo, seranglah aku. Atau apa saja yang ingin kalian lakukan. Ayo para bajang yang baik, kemarilah. makhluk-makhluk kerdil yang telah beranak pinak itu mengepung binaka swastiratif dengan rapat. Pinaka bersiap menghadapi mereka dengan tanpa secuil keraguan. Dan di sudut hatinya, kakak kandung Kameswara itu telah menyiapkan sebuah rencana. Tetapi Pinaka tak tahu apakah rencananya itu akan menjadi kenyataan ataukah tidak. makhluk kerdil yang telah beranak pinak itu mengepung Pinaka Swasti Ratu dengan rapat. Pinaka bersiap menghadapi mereka dengan tanpa secuil pun keraguan. Di sudut hatinya, kakak kandung Kamaswara itu telah menyiapkan sebuah rencana. Tetapi Pinaka tak tahu apakah rencananya itu akan menjadi kenyataan atau tidak. itu para bajan yang baik. Seranglah aku kalau kalian ingin menyerang. Apapun yang akan kalian lakukan kepadaku, aku tidak akan menghindar. Ayo para bajak, serang saja aku. Serang dia. Ayo serang dia. apa yang dilakukannya kepadaku. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku justru wadah yang lebih sesuai. Aku telah banyak melakukan prihatin. Makhluk bajang itu harus melihat bahwa aku adalah wadah yang lebih sesuai untuknya. Aku wadah yang lebih cocok. Bunuh dia! Bunuh dia! Ayo sahabat-sahabatku, lakukan saja apa perintahnya. Lakukan apa yang dikehendakinya. Lakukan, pukul aku. Atau lakukan apapun yang kau hendaki. Paman, Mengapa bibi tidak melawannya? Lihat, bibi binaka proyek oleh makhluk kerdil itu. Oh, entah bagaimana. Barangkali dengan demikian makhluk-makhluk bajak itu tidak berkembang biak lagi. Iya, mungkin begitu. Kemarin, bibi binaka sangat melakukan hal itu. Jika aku, tak akan sanggup, Paman. Kita lupakan bibimu. Kita harus menangkap Pamekaris tak sekedar menangkap paman. Akan tetapi kita harus membunuhnya. Ah. Orang itu bukan pemilik Raja Kalacakra lagi. Di tangannya telah melekat Raja Mata Durga. Kita lunasi nyawanya. Baik, kita kepung dia. Gila. Kalau aku layani mereka, bisa jelek nasibku. Hop! Siang yang telah membaca keadaan yang sama sekali tidak menguntungkan, mencoba sebuah pilihan yang paling sesuai. Ia menggenjot segenap kekuatannya dan melesat bagaikan terbang. Apalagi Badrawati dan Lare Angon belum dekat mengepungnya. Namun Badrawati dan Lare Angon yang cemas terhadap sepak terjang orang berambut putih itu segera mengejarnya pula. Bagaikan bayangan-bayangan setan, Badrawati dan Lare Angon terbang melintasi penduduk puring yang memegang obor.

Mengapa diam semua? Sang perempuan itu, ayo! Ayo para bajang sahabatku, turuti saja keinginan majikanmu itu. Serang aku, seranglah aku. Aku tidak akan melawan apapun yang kalian lakukan kepadaku. Gila, gila. Apa yang membuatmu mengumpat-umpat Sapra? Apa yang kau perbuat itu? Apa yang telah kau lakukan? Aku tidak melakukan apapun, Panji Sapra. Makhluk-makhluk piaramu itulah sekarang yang kebingungan. Lihat. Serang dia! <laughs> mereka tidak mau menyerangku, Panji Sapra. Karena mereka justru melihat tubuhku adalah wadah yang sesuai untuk mereka. Apa maksudmu? Ayo, sahabat-sahabatku. Bergabunglah denganku. Tinggalkan majikanmu yang tak pernah memberi makan kalian dengan laku keprihatinan. Tetapi justru mengumbar nafsu angkara itu. Gila. Gila. Oh, tidak. Oh, tidak, tidak boleh. Tidak boleh. Kalian bebas, sahabat-sahabatku. Kalian boleh memilih mana rumah yang ingin kau tempati. Jika kau akan tetap ikut orang yang berpihak dunia gelap itu, rumahmu akan menjadi panas dan gerah. Jika kau mau meninggalkannya dan ikut aku, kau akan mendapatkan rumah yang sejuk. Tinggalkan dia, sahabat-sahabatku. Ikutlah aku. Aku tidak akan lupa untuk selalu memberimu makan. Gila, jangan. Tidak boleh. Kembali. Kembalilah kalian ke tubuhku. Ayo masuk kalian ke tubuhku. Ayo. Hinaka swasti ratu menjadi tegang. Demikian pula dengan Panji Saprang yang tak menduga lawannya akan menggunakan cara tak terduga untuk mempengaruhi ajian Cando Birawa yang menjadi piaraannya. Makhluk bajang yang beranak pinak itu menyusut. Satu persatu telah wudar hingga hanya tinggal sepasang. Dan bajang yang sepasang itu semakin kebingungan. Di sebelah kiri mereka, Panji Saprang membentak-bentak dengan tatapan mata melotot. Sebaliknya di sebelah kanan, Pinaka Swasti Ratu menjulurkan tangannya dengan tatapan mata penuh persahabatan. Keparat, kembali kalian. Ayo kembali kalian kepadaku. Masuk ke dalam tubuhku. Pertimbangkan baik-baik sahabatku. Ya, Ayo. Apakah kau tidak ingin ikut aku? Pertimbangkan baik-baik. Apakah kau berdua akan ikut dengannya? Kembali padaku. Jangan takut. Jangan pedulikan apa yang menjadi kata-katanya. Kalian bebas untuk menentukan nasib kalian sendiri. Ikutlah. Bagus. Mendekatlah. Ikutlah aku. Jangan. Aku akan bunuh kalian berdua. Oh. Jangan takut kepadanya. Orang itu tidak akan bisa membunuh kalian. Aku akan melindungimu. Ayo, mendekatlah. Barat, iblis. Masuklah sahabat-sahabatku. Pintu telah terbuka untukmu. Jangan kau merasa ragu. Aku akan menjadi tempat yang sejuk. Aku akan menjadi majikan yang selalu memenuhi kebutuhanmu. Aku orang yang gemar prihatin. Bahkan kehidupanku selama ini adalah keprihatinan. Tidak melihat hal itukah kalian? Ayo masuk, menyatulah ke dalam tubuhku. Gila. Bagus. pelacur. Jangan terlampau menyalahkan aku, Panji Sapra. Pencuri. Kau pencuri. Aku bukan pencuri. Bajang itu yang telah memilih menempati tubuhku. Dia tidak lagi sudi menjadi gedibalmu. Setan Allah, kurang ngaca, berjabah kepala. Aku akan bunuh kau. Iya. Aku tidak akan pernah menghindar darimu, Panji Saprang. Hiya! Hiya! Hiya! Iya. Panji Saprang benar-benar marah. Tak disangka tak pernah dikira olehnya. Dua makhluk bajang itu bisa dikelabui oleh lawannya dan membelot mengabdi pada musuhnya. Panji Saprang mengamuk bagaikan banteng terluka. Tetapi Pinaka melayaninya sebagaimana seekor singa yang melihat bahaya akan menimpa anaknya. Pertempuran itu semakin menjadi. Dan sementara itu, rambut yang turun terlampau tebal dan warnanya keputih-putihan. Sungguh keadaan yang sangat menolongnya Badrawati. Ingat, kita harus menemukannya, Paman. Harus orang itu benar-benar sebuah bencana mengerikan. Iya. lihatlah, kabut yang turun tebal sekali. Apa kabut ini? Kabut yang aneh, Paman. Kabut janggal yang memang sengaja berpihak pada orang itu. Bukan Badrawati. Kabut ini kabut yang sebenarnya. Udara dingin. Dan dengan demikian merangsang kabut untuk turun. Aku, aku tidak akan membiarkannya dia lepas, Paman. Aku akan terus mencarinya. Dia punya bersembunyi di dalam liang semut sekalipun, aku akan tetap mencarinya. Bantu aku melacaknya melalui angin Sabta Parubu. Ya, mari kita lakukan pada waktu ini. Angon dan Badrawati segera matak Aji Sabta Pangrungu memperkuat ketajaman indera pendengarannya. Melalui cara itu, keduanya berusaha menyadap segala macam suara yang mencurigakan. Namun Pamegatsi bukannya tidak mengerti apa yang terjadi. Pamegatsi yang terlindung oleh pekatnya kabut yang turun itu pun segera menyerap suara-suara yang ditimbulkan oleh setiap gerak, bahkan tarikan nafasnya. Ah, bagaimana Badrawati? kita berhasil, Paman. Sekilas tadi, aku menemukan tarikan di sana, nafas. Namun, tarikan nafas itu kemudian hilang. Iya, aku juga. Nampaknya orang itu menyadari apa yang kita lakukan. Iya. Apa boleh buat Badrawati? Kenyataan ini memang pahit. Akan tetapi, mau apa lagi? Sebenarnya, aku juga merasa kecewa pada Paman. Oh, kenapa Badrawati? Seandainya Paman tak menghalangiku, orang yang sebenarnya sudah mati. Ketika aku merasa curiga bahwa ia masih hidup, aku sudah berketetapan hati untuk menuntasnya. Kalau perlu, dengan membelah kepalanya. Akan tetapi, paman yang mencegah dengan atas nama sifat kesatria dan kejantanan serta berbagai alasan gombal lainnya. Jika keadaan sudah seperti ini, artinya pasti akan ada korban yang berjatuhan. Iya, sudahlah, Badrawati. Semuanya sudah terjadi. Badawati, tunggu! aku berlari ke bulan, aku diselamatkan oleh kabut yang turun. Kalau tidak, mana mungkin aku seorang bisa mengalahkan mereka yang bergabung. Bukan main. Aku sungguh tak menyangka. Ketika temangan kuring ini aku mengalami kejadian yang luar biasa. Hmm, apa yang aku kehendaki? Biasanya lancar dan mulus-mulus saja. Namun kali ini, oh, aku benar-benar telah dibuat babak belur. Badrawati itu telah mengajarku hingga aku terpingsan-pingsan. Dan kemudian perempuan itu, ih, bukan main. Ia menggunakan sebuah ilmu yang aneh. Tubuhnya membelah menjadi tiga. Dan aku dibuatnya semakin berantakan. Apa sekarang yang akan aku lakukan? Kembali ke sana membantu Kakang Panji Sabrang? Ah, tidak perlu. Kakang Panji Sabrang memiliki asis Condro Birowo ia pasti dapat melindungi diri dengan sebaik-baiknya. Oh, sayang sekali. Jika aku harus meninggalkan tempat ini begitu saja. Aku akan pergi, namun harus meninggalkan jejak yang menyakitkan hati mereka. Oh, lambang sari. masih mempertajam pendengarannya. Ia kemudian bangkit dan berdiri serta berjalan dengan hati-hati kembali ke arah lorong yang memanjang ke barat. Pamekatsi yang telah ketempatan Raja Mata Durga itu melangkah dengan hati keruh dan sikap yang beringas. Niatnya telah bulat, membuat jejak yang menjijikan. antara Pinaka melawan Panci Saprang dan bagaimana pula dengan ulah Pamekasi. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.